Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Kita akan melanjutkan Dan telah kita selesaikan Bab ma jaa fil tentang hukum bagi para penggambar dipahami masalah ini atau ada iskal di dalam perkara ini memang terjadi khilaf yang lumayan <clears throat> rumit dalam artian saking banyaknya masyakil seputar bab ini dan banyaknya alat-alat yang sekarang berkembang pada masa kita ini sehingga para ulama berselisih pendapat mereka. Sebagian mereka menghukumi perkara tadi dengan goyahnya. Goyah itu adalah puncak dari hasil gambar tadi. Apapun bentuknya, kalau itu adalah gambar maka haram. Baik yang sifatnya dengan yad ataupun dengan alat dengan alat baik itu kamera atau video atau televisi atau yang lain sebagainya hukumnya haram dan mereka membolehkan hal itu kalau seandainya terdapat kebutuhan sesuatu yang sifatnya dibutuhkan oleh manusia seperti jawaz, KTP ataupun paspor di mana mereka memiliki kaidah ini tahrimul wasail ya juzu indal hajah sesuatu yang sifatnya haramnya karena wasilah seperti gambar Taib ini ketika dibutuhkan maka boleh Demikian juga sebagian ulama mereka membagi permasalahan ini dan merinci seperti apa yang kita bacakan pertemuan yang lalu dari rincian yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Thaymin rahimahullah bahwasannya yang diharamkan dengan ittifak itu biliat seperti orang memahat patung atau dia menggambar walaupun itu bersifat khutut khutut itu gambaran yang tidak ada bayangan dalam artian gambaran yang digambarkan di kertas kalau yang diinginkan surah lahudzil gambar yang ada bayangan itu patung Nah, kalau yang surah yang lain salah huzil yang tidak punya bayangan dalam artian gambar yang dipakai dengan garisan-garisan dalam artian dengan pena dan lain sebagainya. Ini yang sepakat. Adapun dengan alat cetak seperti foto, video, televisi ini beliau menghukumi hukum asal adalah mubah. Hukum asal adalah mubah. Akan tetapi perkara yang mubah ini dilihat tujuannya untuk apa. Jadi beliau Syaikhul dan juga ulama yang mengharamkan secara mutlak ya kesimpulannya sama. Kesimpulannya apa? Sama cuman beda di asalnya saja. Kalau ulama yang mengatakan gambar ini secara mutlak haram asalnya kalau saya Utsaimin mengatakan mubah, boleh kalau dengan cetakan tadi, dengan foto. Tetapi nanti tujuannya sama. Tujuannya sama sih Ibnu rahimahullah yang mengatakan bahwasanya asalnya eh, mencetak ini boleh mubah karena beliau berargumen itu bukan sebuah apa namanya surah dalam bentuk perbuatan dirinya, perbuatan tangannya. toib dari dasar ini beliau mengatakan boleh, tetapi nanti tujuannya puncaknya adalah sama. Beliau tidak membolehkan yang sifatnya mubah ini kalau seandainya tidak ada kebutuhan yang mendesak. Kalau sekedar menggambar, ya, memotret, moto dengan tujuan untuk zikriyat, kenang-kenangan, beliau mengatakan ini tidak boleh, haram. Taib walaupun B menghukumi asalnya apa? Jais. Nah, dan di sini banyak sekali berbagai macam apa namanya kalam dari para ulama seputar ini dan bahkan yang terakhir ini terjadi polemik di antara talabatul ilm tentang munculnya Syekh Fauzan hafizahullah taala di layar televisi. Sebagian menjadikan hujah dengan secara langsung bahwasanya boleh seseorang nam di video atau nanti kesananya kelanjutannya boleh seseorang untuk muncul di televisi kelanjutannya lagi boleh seseorang untuk nonton televisi nah kemudian kita kembali menilik daripada usul kaidah di dalam perkara ini apakah seorang alim perbuatan alim itu adalah hujah Naam maka tidak kita katakan perbuatan seorang alim tidak hujah. Bukan sebuah hujah untuk kita ikuti kalau seandainya hal itu bukan merupakan ijtihad ataupun praktek daripada dalil yang mereka miliki. Dan Syekh Fauzan Habibullah dan juga sebelumnya Syekh bin Bas rahimahullah taala ketika ditanyakan kepada beliau bahwasanya gambar-gambar mereka terpajang di televisi, terpajang di internet. Mereka mengatakan apakah ini atas ridho kalian? Mereka menjawab la la ardo abadan. Saya tidak pernah meridhoi seseorang yang yusawiruni, memotret, memoto, memvideo. Dan kalau aku tahu aku tidak akan meridhoi mereka dan tidak akan mengizinkan mereka untuk memajang fotoku, videoku di televisi atau lain sebagainya. Ini pendapat mereka. Baik. <clears throat> Jadi munculnya beliau sebagai polemik yang terjadi di kalangan thalabatul ilm apakah ini dalil bolehnya seseorang untuk ya di video dan ridho dengannya atau tidak. Yang jelas si Fauzan hafizahullah taala dalam kitabnya Syarah Kitab Tauhid menjelaskan dengan tegas bahwasannya hal itu adalah perkara yang diharamkan. Termasuk beliau termasuk ya, keras dalam hal ini. Dan kemunculan beliau di stasiun salah satu stasiun televisi di Saudi itu merupakan bukan merupakan dalil bagi kita untuk naam berluas-luas di dalamnya atau menjadikan seorang alim perbuatannya tersebut sebagai hujah di dalam ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau seandainya alim tersebut adalah praktek daripada dalil yang dia miliki atau ijtihad kesimpulan dari sebuah dalil yang dia naam <clears throat> miliki di dalam hal ini seorang tidak bermudah-mudah. <clears throat> Nah sekarang bagaimana kita hukumnya melihat? Ya melihat. Nah, kita nggak mengatakan melihat itu hukumnya haram. Ini berat hukumnya kalau melihat hukumnya haram. Ya sebagian mereka memiliki rincian yang sangat dalam. Ya memiliki rincian yang sangat dalam bahwasanya sekedar melihat ya dengan catatan bahwasanya apa yang dia lihat tadi bukan perkara fahisyah keji, mungkar, maka hal ini tidak dikatakan asal muasal melihat adalah haram. Baik. <clears throat> Karena ada yang memahami yang kita ulang kemarin bahwasanya ucapan Ana mengatakan melihat itu tidak haram dikatakan membolehkan televisi. Ini yang kita terkadang sayang, menyayangkan ketika tidak paham dengan ucapan akhirnya dia menyimpulkan dengan sebuah kesimpulan yang bertolak belakang dari pemahaman yang disampaikan oleh seorang penyampai. <clears throat> Karena sekarang perkara yang sangat daruri. Ya, terkadang kita masuk rumah makan, di setel di situ televisi, di kendaraan di setel di situ televisi. Kalau kita sekedar melihat haram, berapa pandangan yang kita terjatuh dalam perkara tadi? Ya. Berapa banyak? Maka sebagian mereka mengatakan kalau seandainya memang ya gambar-gambar tadi adalah perkara-perkara yang sifatnya nah fahisyah ya, yang sifatnya keji dan mungkar maka inilah yang dilarang. Baik, taala alam sawab. sekarang tidak ada yang selamat buka internet jepret yang diinginkan sekedar risalah tapi ternyata di situ muncul gambar mau tidak mau dia lihat ya mau tidak mau dia lihat nah, di sini maka kita Naam harus berhati-hati karena seseorang hmm, berhukum mencetuskan sebuah hukum kemudian salah ini lebih besar dosanya daripada dia tidak berhukum dan terjatuh ke dalam kesalahan. Karena kalau dia berhukum dan mengharuskan manusia untuk menjalani hukumnya, berarti dia telah membuat satu syariat daripada syariat dalam agama ini. Tapi yang tidak ada dasarnya dalam perkara agamanya. Sudah pahami ya masalah gambarnya ya dan sudah kita sampaikan rincian-rincian pada pertemuan yang lalu. Ada yang belum paham? Belum kita lanjutkan. Atau Entah. Maksudnya apa? kalau sesuai dengan kaidah dia bukan berbentuk orang lagi dia bukan berbentuk orang lagi tetapi ini perkara syubhat perkara yang sifatnya samar kira-kira ragu-ragu nggak kalau kita katakan ini manusia ternyata nggak ada mata kalau kita nggak katakan ini makhluk hidup ini helm ini isinya adalah kepala samar nah perkara yang samar yang lebih selamat adalah ditinggalkan yang sifatnya samar ditinggalkan Jangan dipajang. Jangan dipajang. Kalau kita niat membeli, kita khawatir terjatuh ke dalam perkara yang dilarang. Kalau kita membeli karena suka ya, motornya, maka di sini dikhawatirkan. apapun bentuknya apalagi menasihati sholat yang tiap hari dilakukan nggak boleh nggak boleh maksudnya apa ini antum menggambar atau antum beli gambar atau jika dipajang di dinding beli ya nah, kalau beli maka ya di hapus wajahnya dengan Ada dua pendapat Kalau antum berpendapat dengan pendapatnya Syekh berarti antum bukan penggambar. Tapi iktina bisurah ini tidak boleh. Ini menyimpan tapi kalau kita berpendapat dengan pendapat sebagian yang lain, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ketika seseorang itu e, memasukkan video tadi ke dalam sebuah yes, ya, ya, alat, kemudian muncul gambar, itu karena sebab perbuatan tanganmu, maka dihukumi sebagai gambar. Tapi kalau kita kembali ke Syauzaimin tadi hukum asalnya boleh kalau seandainya memang ada maslahat dan ini perkara yang subhat juga perkara yang subhat Kemudian kalau kita tercukupi dari hal itu maka asan yang lain tapi kalau misalkan memang darurat kita nggak bisa tercukupi dari hal itu kemudian kita segera untuk berangkat haji menaikkan haji Allah alam Baik. <clears throat> serba salah sekarang itu serba salah nah kalau saya Utsaimin sedikit <coughs> eh, pendapat beliau memberikan keringanan karena memang perkara ini terkadang memang susah untuk seseorang keluar darinya hampir nah terkadang juga jangankan kita yang sudah apa namanya mungkin tahu sebagian silang pendapat para ulama dan kita masih mungkin mencari yang teringan. Jadi kalau engkau berpendapat terhadap dirimu maka silahkan cari yang terberat. Kalau saya berpendapat haram. Ya, tetapi kalau engkau mencarikan pada orang lain maka carikan yang teringan. Ya, jangan engkau carikan pendapat yang paling berat untuk mereka. Karena kadar diri manusia itu berbeda-beda. Kalau engkau berhukum untuk dirimu mencari untuk dirimu sendiri maka silahkan. Tetapi kalau untuk orang lain maka apa? Ringankan. Apa dalilnya? Banyak dalilnya dalam hadis disebutkan idza sallaitum linnas falyukhaffif. Kalau engkau salat bersama manusia maka ringankan. Wa idza sallu li anfusikum yutawil masya. Kalau engkau salat untuk diri kalian silahkan kalian terpanjang sepanjang-panjangnya selama kalian mampu. Baik. <clears throat> Demikian juga kita menyimpulkan sebuah hukum kemudian salah, dosanya lebih besar daripada kita membiarkan manusia dalam keadaannya seperti itu. Karena al aslu fi asya asal mual sesuatu itu sebelumnya apa? Mubah, boleh. Taib. tersebut Paham ya? Foto dalam kartu identitas. Iya. Kalau memang tujuannya adalah untuk maslahat, maka boleh. Itu kebutuhan. Itu kebutuhan, insya Allah tidak apa-apa. Itu dihukumi seperti KTP juga dihukumi seperti KTP. Nah, kemudian kita kan mau tidak mau itu, ya menggambar bukan kita, tapi kita diharuskan untuk itu. Nah sekarang itu hukumnya kalau kita suruh memfoto orang, itulah. Jadi hukum orang yang difoto itu sendiri sama kita yang membuat gambar. Nah sekarang tuh yang dihukumi kita yang bikin gambar ini dok. Kita yang bikin gambar ini bukan orang yang digambar. Ya, kalau dalam keadaan karyawan kan mereka itu digambar bukan orang yang gambar. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, mereka nggak ridho tapi apa? Karena emang sudah seperti itu peraturannya. Seperti itu. Kalau saya utamain hukumnya seperti ini, menggar itu hukumnya asalnya boleh kalau dengan tujuan yang sifatnya maslahat. Nah, kalau sekedar untuk yang lainnya maka ini dilarang kata beliau. Kalau seperti itu bukan dikembalikan kepada kita, kepada mereka. Dan kalau bukan itu maslahat untuk istilahnya mereka untuk mengetahui siapa saja yang tidak cukup dengan identitas maka itu untuk kebutuhan mereka dan untuk kemaslahatan bersama maka hukumnya seperti hukum KTP dan paspor tadi tidak apa-apa tapi kalau sekedar untuk ya apa misalkan nggak jelas nah ini hukumnya tidak boleh Baik. Insyaallah kita lanjutkan. Qala rahimahullah babun ma jaa fi kathratil halif. Bab apa yang datang pada banyak sumpah. Ma jaa fi kathratil halif. Wa qaulullah ta'ala la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqattumul aymana fakaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imun ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin dhalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Hai. Beliau mengambil bab dengan ayat. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidukumullah. Allah tidak akan menghukum kalian bila dengan suatu yang sifatnya sia-sia fi aimanikum pada sumpah-sumpah kalian. Ya, sumpah yang tidak termaksud. Istilahnya sekedar ucapan tidak bermakna. Karena tidak dimaksud. Walakin yu'akhidukum tetapi Allah akan menghukum kalian bima aqadtumul aiman dengan apa yang kalian keluarkan dari janji. aqad ini yang dimaksudkan yang dimaknai ucapannya disengaja fakaffaratuhu maka tebusannya seandainya kalian berjanji kemudian melanggar tidak hanya berjanji tapi tidak melanggar tapi berjanji dan kalian melanggar janji hmm. kalian yang kalian maksudkan dan kalian sengaja sengaja dengan ucapan tadi sebuah janji maka tebusannya adalah it'amu asarati masakin. Taib dimakan 10 miskin. Ya, sumpah serapah. Ini kalau hendak diingkari maka tebus dengan tebusan. Yang pertama apa memberi makan 10 miskin. Jadi kalau kita dulu pernah berjanji dengan sebuah janji dan bahkan diiringi dengan sumpah serapah dan sekarang kita ingin melanggar janji kita boleh. Kalau seandainya melanggar janji tadi ada sebuah kebaikan. Nah, terus bagaimana? Maka kalian kita harus membayar kafarah tebusan janji kita. Dan bahkan kita dilarang untuk berpegang teguh dengan janji seandainya berpegang teguh dengan janji tadi memudorotkan dirinya atau memudorotkan orang lain. Memegang janji dalam perkara ini bukan suatu perkara yang terpuji dan bahkan suatu perkara yang tercela. Maka Rasul mengatakan, ya man halafa ala yaminin thumma ra'a atqalillahi minha falyati taqwa. Barang siapa yang bersumpah dengan sebuah sumpah, kemudian setelah itu dia melihat lebih baik untuk diingkari sumpahnya, maka hendaklah dia mendatangi takwa tadi, mendatangi suatu yang baik tadi dan dia membayar kafarah. Jadi, ya, ingkar janji itu khususnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang tercela. Kalau seandainya mengingkarinya adalah perkara yang baik. Dalam artian apa nama sumpah karena Allah. Bukan demi Allah saya tidak akan sekian dan sekian. Kemudian dia pengen melakukannya, maka silakan bayar kafarah. Min ausati matut imun dari makanan yang kalian makan ya, ahlikum terhadap keluarga kalian. Apa yang kalian biasa beri makan untuk keluarga kalian, maka itulah yang kalian keluarkan untuk bayar kafarah. Au kiswatuhum atau kalian memberi pakaian kepada mereka. Au tahriru raqabatin atau engkau bebaskan seorang budak. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayamin. Kalau tidak ada tidak mampu maka dia berpindah ke yang lainnya puasa selama tiga hari Zalika kafaratu aimanikum itulah tebusan sumpah-sumpah kalian. Idza halaftum apabila kalian telah bersumpah, wahfadu aimanikum. Ini perintah untuk menjaga sumpah. Perintah untuk menjaga janji. Kalau seandainya hal itu adalah sebuah kebaikan saya berjanji demi Allah tidak akan berbuat maksiat. Janji, ya penuhi janji kalian, jaga janji itu. Ya, tapi kalau sudah terlanjur bersumpah kemudian terjatuh maka bayarlah kafarah tadi. Nah, sebagaimana hal ini pun diucapkan oleh siapa? kabin Malik ketika turun ayat taubah demi Allah ya saya tidak akan pernah berbuat bohong ya, atau demi Allah saya akan senantiasa menjaga kejujuran setelah ini kata beliau jadi di apa perlukan juga azimah ya, seorang dalam berbuat baik itu diperlukan azimah kesungguhan kadzalika yubayyinullahu lakum yang demikian itu Allah jelaskan untuk kalian ayatihi terhadap ayat-ayatnya la'allakum tashkurun supaya kalian bersyukur kepadanya Qala syarhul kalimat la yu'akhidukumullahu bil lagwi fi aimanikum, ay la yu'akhidukum bima yajri ala alsinatikum. Allah tidak akan menghukum kalian dengan sebab apa yang ya mengalir dari lisan-lisan kalian minal aiman dari janji, sumpah, allagiyah yang sia-sia. Allati yatakallamu bihal abdu yang mana seorang hamba berucap dengan janji tadi min ghairi qasdin tanpa dia maksudkan walakas bikal bin bukan dengan sebab ya eh, <clears throat> keputusan hati dalam artian hatinya tersebut tidak eh, menyengaja lil qail seperti orang yang mengatakan la wallah bala wallah ya, misalkan dia <clears throat> ditawari seseorang makan dia mengatakan la wallah tidak tidak demi Allah saya tidak cukup cukup la wallah ini sering kita dengar dari ya orang-orang Arab khususnya Yamaniyun mau makan demi Allah na'am wallah taib la wallah taib dikit-dikit wallah ya nadhab wallah maksudnya untuk penguatan dalam sebuah ucapan kita pergi demi Allah nadhab wallah narji wallah semuanya wallah Baik. <clears throat> Walakin yu'akhidukum bima aqattumul aiman, tetapi Allah menghukum kalian karena sebab akot yang kalian apa namanya? akot eh, akot itu kesengajaan hati untuk berbuat. Ai eh, walakin yu'akhidukum bi aimanikum, tetapi Allah menghukum kalian dengan sebab janji kalian al-munakidah al bil qasd yang dimaksudkan dan dikuatkan dengan maksud waniyah dengan niat idha hanas tumbiha apabila kalian mengingkari janji tadi. Baik. Ini yang kan apa Allah hukum? Apa hukumannya? Bayar kafaroh tadi. Hukumannya adalah membayar kafaroh. Hukumannya membayar apa? Kafaroh. Dan janji seseorang itu tidak cukup hanya diucapkan dalam hati. Kalau misalkan dalam hati kita sekedar berapa namanya bicara dan belum terucap dengan lisan maka itu belum juga dikatakan sebagai sebuah janji yang perlu dibayar kafarah ketika dia melanggarnya harus diucapkan Taib. <clears throat> harus diucapkan apa hukumannya fakafaratuhu ay fakafaratul yamin al munakida idza tumfiha fiha tebusan janji yang dimaksud munakidah yang terrealisasikan apabila kalian mengingkarinya. Baik, maka berat bagi orang yang banyak janji itu berat. Dan ini kita punya seorang guru yang suka berjanji. Dan suka juga apa? Membayar kafarah. Subhanallah. Bahkan mungkin setiap bulan kalau tidak salah dia membayar kafarah. Ya, kita sebagai muridnya enak. Tiap minggu makan biasanya makan cuman roti sama fasolia ini roti fasolia makanan yang lain kuah daging masya Allah beliau ini sering berjanji wallah insya Allah qabla Ramadan sanantahi dars demi Allah sebelum Ramadan ini kita selesaikan daras ternyata sampai 2 tahun nggak nggak selesai selesai itu daras itu nah 2 tahun kalau biasanya guru-guru yang lain ya, kitab seperti ini tuh menyelesaikan paling dua bulan tiga bulan ini kalau dia sampai dua tahun karena banyak tidak hadir nah kalau dia itu bukan seorang mustafid sudah kita tinggalkan darasnya cuman karena dia seorang mustafid nah kita tunggu sampai selesai dengan beliau nah selain kita juga diuntungkan karena banyak kafaroh kita juga sering dikasih hadiah buku bagi-bagi buku gratis biar kita nggak bosan sama dia masya Allah nah <clears throat> dan jarang memang yang mau duduk sama Mustafid ini jarang namanya Abdul Hakim Ar-Raimi yang di Damat semua kenal sama beliau Baik. <clears throat> sering berjanji dan sering bayar kafarah Jadi dengan catatan kalau janji tadi bukan niatan untuk dia ingkari maka boleh tapi kalau berjanji dengan niatan hati untuk diingkari maka ini ciri-ciri munafik ya. wa halafa apa Nah, khalafa kalau dia berjanji diingkari janjinya. Sering mengingkari janji. Baik. <clears throat> tapi kalau dia tidak berniat mengingkari janji tapi suatu keadaan yang memaksa, suatu keadaan yang memaksa maka Allah alam tidak masuk dalam hadis ini. Au kiswatuhum Ala wa min min awsati ma tut'imuna ahlikum ay mimma ta'taduna it'ama ahlikum minhu fala tusrifu fi wa la taqtarifu wala taqtaraf wala tak la taqtaru ini dari makanan yang kalian biasa berikan kepada keluarga kalian mimma ta'tadun dari apa yang kalian biasa ya biasakan it'ama ahlikum untuk memberi makan keluarga kalian minhu dari makanan tadi fala jangan berlebih-lebihan padahal itu wala taktaru dan jangan pula ya e, <clears throat> sebaliknya tapi pertengahan saja biasanya kalau di keluarga kita kita biasa makan tempe kita biasa makan ayam <laughs> atau yang lainnya maka pilih yang pertengahan apa pilih yang pertengahan apa jangan ya berlebih-lebihan karena itu akan memberatkan kalian dan jangan apa sebaliknya terlalu bermudah-mudah biasa tiap hari makan ayam giliran kafaroh cuman ngasih tempe misalkan nah ini enggak sesuai dengan ayat dikhawatirkan nanti sah kafarohnya dan kafaroh ini juga apa diantara dari para ulama mengatakan harus sampai mengenyangkan mengenyangkan Baik. Aukiswatuhum kiswatuhum al kiswatu lirrijal tasduku ala ma yaksul badan walau kana tasduku ala ma taksul badan walau kana thawban wahida wal kiswatul linnisa tasduku ala zir'in wa khimar yang diinginkan dengan pakaian kalau seandainya yang kita berikan laki-laki itu yasduku ya ini boleh untuk dimaksudkan alama yaksul badan ya setiap pakaian yang bisa untuk menutup badan. Misalkan kita e, pengen memberi pakaian 10 laki-laki, misalkan semuanya kasih gamis satu-satu boleh, atau kasih kemeja satu-satu juga boleh. Cukup menutup badannya. Kalau misalkan sempurna, alhamdulillah. Walau kana thauban wahida walaupun satu baju bukan baju bekas ya, bukan baju bekas. Ini perlu diingat. Jangan mentang-mentang wah baju bekas sudah nggak kepakai banyak ini, 10 gampang, nggak bisa. Tetapi harus tadi yang jelas baju yang memang masih bagus dan tidak cacat. Kalau seandainya wanita apa kita memberikan kafalah tadi untuk para wanita wal kiswatul nisa kalau kita ingin memakaikan seorang wanita kita bayar kafarahnya untuk wanita tasduku ala dir'in wa khimar maka boleh dia mencukupkan dengan dirain abaya dira atau khimar dan khimar ini kerudung bedakan ya antara khimar dengan jilbab itu bedakan karena sebagian nggak paham khimar ya itu jilbab, ya jilbab ya khimar beda. Kalau kerudung itu sekedar untuk menutupi kepala dan jaib ya dan apa namanya dada. Tapi kalau jilbab itu bisa menutupi seluruh badan. Dan ini yang diinginkan dalam ayat. Ya. Eh, ya ya ayuhan nabiyyu apa ayatnya? Maknanya wahai Nabi Perintahkan kepada istri-istrimu An yudnina min jalabi bihinna Untuk apa namanya menjulurkan dari jilbab-jilbab mereka Maksudnya itu bukan sekedar pakai kerudung ya, Kerudung pada zaman dulu Beda dengan kerudung pada zaman sekarang Kalau wanita kaum muslimah zaman sekarang yang diinginkan kerudung Ya kerudung yang hanya menutupi kepala dan leher tapi kalau kerudung yang pada zaman diturunkannya ayat ini apa menutupi kepala, leher dan belahan dadanya. Syaib ini belahan dada ini. Jadi menutupi semuanya. Kalau sekarang paling menutupi leher. Nah, ini sudah sekian makna dihilangkan ya setelah masa demi masa makna-makna syariat ini ketika tidak kembalikan kepada alimnya maka akan hilang satu-satu. Demikian juga pakaian muslimah yang diinginkan dalam ayat dalam hadis dan juga yang diinginkan dalam din ini sudah mulai ya terkikis satu persatu tetapi masih diembel-embeli dengan pakaian muslimah wa ila akhirihi ya, nah, khimar dengan jilbab itu lain khimar itu maknanya kerudung kalau jilbab ini maknanya pakaian yang menutupi perhiasan wanita baik pakaian, perhiasan emas, perak dan sebagainya ataupun badannya. Ini jilbab. Dan itu yang diperintahkan dalam ayat. Au tahriru raqabatin aitaku mamlukin mu'min. Ya, membebaskan budak maksudnya adalah membebaskan budak yang mukmin, muslim. Alhamdulillah kalau zaman sekarang budak ini nggak kita dapati. Ya Allah alam nanti di akhir zaman ketika terjadi ya, harap banyaknya perangan mungkin. Nah budak tersebut akan kembali Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayam Barang siapa yang tidak mendapati tiga perkara tadi Maka hendaklah puasa tiga hari berturut ya, Puasa tiga hari tidak disyaratkan di sini berturut-turut Ay faman lam yajid wahidan Minal min madkurati Fal yasum thalatha ayamin mutatabi'at Disebutkan oleh beliau Barang siapa yang tidak mendapati ya, Mampu untuk melakukan salah satu dari tiga tadi Maka hendaklah dia puasa tiga hari berturut-turut Tidak boleh dipenggal-penggal Nah, mutatabi'atin. Beda dengan bayar kodok, beda dengan puasa Syawal. Kalau puasa kafarah tiga hari berturut-turut dan tidak boleh diselang-seling. Dzalika kafaratu aimanikum itu merupakan kafarah tebusan janji sumpah kalian. Ai dzalika kafaratu aimanikum. Idza halaftum bila kalian bersumpah, idza halaftum hanas kalau bersumpah dan kalian apa namanya? mengingkarinya wahfadu aimanakum dan jagalah janji kalian sumpah kalian ay la taksiru al halif jangan berbanyak sumpah orang itu kalau banyak sumpahnya banyak lupanya ya satu saja kita bersumpah kadang lupa apalagi lebih banyak daripada itu nah cuman ya hikmahnya bijaksananya syariat kita ini kalau kita bersumpah boleh langsung bayar kafarah walaupun kita belum mengingkarinya Ya, kalau kita sudah terlanjur bersumpah, waduh, karena khawatir suatu saat nanti saya mengingkari saya lupa. Maka ketika habis bersumpah langsung berkafarah. Kalau kita zaman kita ini belum mana dapat khusus kebiasaan kita, ikhwan-ikhwan kita ini belum kita dapat di mereka berkafarah. Tidak paham dan tidak ada yang mencontohkan. Baik <clears throat> belum ada seperti ini. Padahal sering kita bersumpah ya, sering mungkin ya, dulu kita bersumpah kemudian sekarang sudah lupa nggak apa-apa berkafaroh kalau di negeri Arab ini biasa saling mengundang hari Jumat besok ke tempat tanah makan nggak tahu makan ini untuk berkafarohnya dia atau apa nggak tahu yang penting diundang makan besok lagi tempatnya fulan besok lagi tempatnya fulan ini biasa kalau mereka ya, makzum kita diundang untuk makan apalagi kalau puasa Ramadan wa idha halaftum wa la tahna wa idha halif wa idha halaftum la tuhannithu kalau kalian bersumpah maka berusahalah jangan kalian ingkari wa idha hanaftum kalau terpaksa kalian ingkari sumpahmu la tatrukuha min ghairi takfir jangan kau tinggalkan tanpa bayar kafarah ini ayat yang kita ambil dari bab yang beliau bawakan ini tentunya kesimpulan dari apa yang beliau tadi adalah syariat tebusan sumpah janji seseorang apabila dia hendak mengingkarinya jadi mengingkari janji atau sumpah itu tidak mengapa kalau seandainya apa yang dia lakukan lebih baik dari apa yang dia sumpahkan tadi. Dan urut urutannya tadi bayar makan atau memberi pakaian atau bebaskan budak kalau tidak mampu maka dia puasa tiga hari berturut-turut. Baik. Wallahu a'lam Masih panjang bab ini. Nah, kita sampaikan bawah insyaallah. Tanggung. Qala rahimahullah syarhul ijmali yukhbiruna Allah subhanahu wa ta'ala annahu la yu'akhidu illa man qasada fi halafil yamin. Al-haqiqatil muwaththaqati wa anna 'alaihi al-kafaratu kafarata idza hanitha fi tilka al-yamin. وقد وضح الله الكفارة هنا حيث بين أنها إطعام عشرة مساكين بلا إسراف ولا تقتد ولا apa wala taktir wala taktirin au kiswatihim au tahri raqabati mu'minatin minar riq wa anna man lam yajid wahidan min hadhihi thalatha fa in alaihi an yasuma thalathata ayamin mutatabi'atin wa qad ja'ala Allah hadha itu bukan hadha di hadhihi di situ haknya sambung dengan alif itu salah وقد جعل الله هذه الكفارة حلا أو حلا وفرجا حلا ini sebagai penghalalan وفرجا dan jalan keluar celah aman tawarrata fil yamin bagi seorang yang melakukan sebuah sumpah wara'a ghairaha khairan minha dan dia melihat yang lain dari sumpahnya jadi dalam artian dia mengingkari ujungnya lebih baik daripada dia menjaga sumpah فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَحْنِثَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ بِمَا ذَكَرَ بِمَا dzakara ثُمَّ dzukir الْمُسْلِمِينَ بِحِفْظِ أَيْمَانِهِمْ وَعَدَمِ bi مِنْهَا حَتَّى لَا adam لِلْحَنَثِ فِيهَا minha بِرَبِّهِمْ ثُمَّ kemudian dalam ayat tadi juga Allah SWT menyebutkan untuk tidak banyak bersumpah Nah, kenapa? Karena banyak bersumpah ini akan mengantarkan seorang hamba untuk banyak pengingkaran sehingga nanti akhirnya dia akan semakin menganggap remeh terhadap robnya ah gampang ah gampang ya menganggap remeh robnya thumma bayyana annama dzakara minal ahkami ni'matan Ya, kemudian Allah jelaskan, Allah sebutkan hukum-hukum sebagai nikmat. Yajibu asyukru alaiha yang wajib untuk disyukuri oleh kita hambanya. Wa ala ghairiha minan ni'amillahi allati la ta'uddu wa la tu'addu wa la tuhsa dan juga yang lainnya nikmat-nikmat yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dibilang jumlahnya wa hakadha a'lana al-islam samahatahu yang demikian ini Islam mengumumkan kebaikan-kebaikan syariatnya wa yasurruhu wa yusrahu dan kemudahannya wa wada'al hulula lil masyakil dan meletakkan berbagai macam hulul ya melepaskan ikatan-ikatan, melepaskan jalan keluar, memberikan jalan keluar lil masyakil terhadap muskilah-muskilah qabla wuqu'iha sebelum terjadi. Wada'a ila tahriril abid dan juga menyeru untuk membebaskan seorang hamba minarik dari perbudakan. Wa hatha ala dzalika mundu arba'at ta'asyara qarnan dan menganjurkan untuk hal itu semenjak 14 kurun qabla an yufiqa al gharbiyun sebelum bangkit ya negeri-negeri barat luar min jahlihim ya, sebelum bangkit sebelum tersadar orang-orang gharbiyun orang-orang barat dari kebodohan mereka wa yastaiqidu min naumihim dan mereka bangkit dari tidur mereka fa'yan sibu dzalika li kemudian menasah menasabkan hal-hal itu kepada diri-diri mereka Taib. Kematian Islam ini sudah banyak memberikan jalan keluar apapun bentuknya. Tapi karena kaum muslimin ya mereka adalah orang-orang yang naam ya ta'akhirun sebagian mereka berakhir-akhir dalam pelajari dinnya sehingga yang pelajari agama Islam ini mereka orang barat ya, sehingga ajaran Islam diaku-aku oleh mereka pengobatan-pengobatan Islami diaku-aku oleh mereka mulai dari bekamnya diaku oleh Cina bahwasanya temuan orang Cina itu adalah pertemuan siapa? Pertemuan daripada Rasul dan para sahabatnya eh ihtijam tetapi apa? diambil oleh orang barat. dan orang Cina menisbahkan bahwasanya bekam ini apa? adalah milik mereka, milik nenek moyang mereka. Dan juga yang lainnya dari kebudayaan-kebudayaan kaum muslimin yang sifatnya baik dari sifat ya, dokter atau lain sebagainya. Taib. <clears throat> ternyata itu merupakan bagian daripada Islam tapi karena kaum muslimin naam jauh dari agama mereka dan mereka tidak apa namanya ada yang menuntun karena para ulama sudah meninggal jauhnya mereka dari para ulama dari majelis ilmu para ulama dan orang-orang yang naam berpegang teguh dengan Islam sudah mulai satu persatu meninggalkan dunia ini sehingga kaum muslimin jauh dari syariatnya sehingga apa sebagian besar syariat Islam ini apa diambil dan diaku-aku oleh orang orang-orang barat bahwasanya itu merupakan hasil daripada mereka ternyata kalau dipelajari lagi itu merupakan ajaran Islam yang dulu sempat tertimbun dari kaum muslimin wallahu taala alam bisawab mungkin yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ada. Aku harus ini di antara tiga itu harus berurutan atau boleh memilih. Ya? Taib. Sebagian mereka mengatakan berurutan. Kita beri makan. Sebagian mereka mengatakan alat takhir, silahkan pilih, terserah dan itu yang dipegang oleh jumhur boleh untuk kita pilih silahkan untuk memberi makan atau untuk memberi pakaian atau untuk membiaskan budak boleh kalau yang itu ketiga nggak mampu baru kita puasa ini puasa alternatif kalau tiga ini tidak bisa salah satu dari tiga tidak bisa kalau salah satu dari tiga nggak boleh kita beralih ke puasa nggak boleh sebagian para ulama dilihat siapa yang melakukannya kalau yang melakukannya ini muluk raja-raja mereka mampu mudah bayar makan mereka mudah memberi pakaian mereka mudah untuk bebaskan budak terus bagaimana suruh puasa ya kalau puasa berat mereka ini nah kalau orang miskin bagaimana kalau orang miskin jangan, jangan suruh puasa karena terbiasa mereka lapar gampang tapi apa suruh bebaskan budak cari yang terberat biar supaya apa dia tidak bermudah-mudah dalam apa namanya eh, mengingkari sumpahnya tapi itu nggak ada dalil sekedar ra'yu dari sebagian para ulama jelas boleh kalian pilih kemudian kalau tidak bisa baru kita puasa tiga hari berturut-turut tadi Allah taala alam setiap ucapan yang diinginkan padanya sumpah setiap ucapan yang diinginkan padanya sumpah masuk ini juga disebutkan dalam masalah nadar ya ucapan-ucapan yang diinginkan nadar walaupun tidak dengan lafat nas saya nadar ya kalau saya sembuh saya demikian dan demikian tidak ya tetapi setiap sesuatu yang diinginkan pada sumpah atau yang diinginkan untuk bernadar kalau saya sembuh saya akan potong kambing nggak ada lafat nadarnya kan tapi dia menginginkan dirinya untuk hal itu maka dihukumi juga dengan nadar Gitu. Kalau diinginkan dengannya sumpah maka sumpah. Kan hati ini kan kadang cenderung kan. Maksudnya kadang kita berbicara itu hati kita punya sesuatu tujuannya apa sih sebenarnya pembicaraan kita ini. Nah itulah hati yang jadi ukuran hatimu itu niat ucapanmu tadi. Kalau niat ucapan tadi adalah untuk sumpah maka sumpah. Kalau tidak maka tidak. Nah. Janji pada anak sekedar biar nggak itu. Ya niatnya apa? Kalau niatnya sekedar tidak rewel ya enggak. Gitu. Tapi lebih baik kalau mau amalah ya isya asah ini dipenuhi. Itu Asahnya dipenuhi karena kadang akan membekas kalau itu pada seseorang. Baik. <clears throat> Makanya pakainya insya Allah dia insya Allah nanti kita beli ini dan itu Kalau pakai insya Allah janji apapun bukan dikatakan janji saya tidak akan makan hari ini hari ini insya Allah nah, ya, saudara insya Allah istisna baik maka dikatakan oleh Allah wala takullan li syai'in inni fa'ilun dzalika kabda illa iya, Allah. Jangan kau ucapkan saya sehari akan ini dan itu kecuali engkau ucapkan insya Allah. Enak. Baik. <clears throat> Lebih mudah Baik, wallahu a'lam Insyaallah cukup. Subhanallah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha